الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah jalla jalalu Kesempatan bertaubat adalah kesempatan paling bersejarah dalam hidup kita. Kesempatan yang paling mahal kesempatan yang paling berharga, lebih mahal, lebih berharga daripada dunia dengan segala isinya. Dan itulah tanda cinta Allah kepada hambanya. Jika ahaballahu abdan a'atallahu fursata taubah. Bila Allah mencintai hambanya, maka hamba itu diberi kesempatan bertobat kepadanya walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzaki mayasha wallahu samiun alim kalau bukan karena karunia Allah kalau bukan karena rahmat Allah tidak satu pun di antara kalian yang diampuni oleh Allah tidak satu pun di antara kalian yang diberi kesempatan bertobat oleh Allah tapi Allah memilah-milih siapa di antara hambanya yang diampuni, yang diterima taubatnya maha mendengar Allah lagi maha mengetahui Allahu Akbar walillahil ham karena itu ikhwatal iman kita masih hidup saat ini masih ada saldo umur masih ada sisa umur sudah terlalu banyak dosa yang kita perbuat jangan terus sinakan diri dengan berbuat maksiat jangan meremehkan soal perjalanan waktu yang semakin dekat dengan jadwal kematian وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ard, والأرض lil muttaqin ciri khas dari orang beriman itu bersegeralah menuju ampunan Allah bersegeralah minta ampunan Allah bersegeralah bertobat kepada Allah dan surga seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang sungguh-sungguh bertakwa kepada hamba yang sungguh-sungguh bertaubat kepada hamba yang sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah jalla jalalu surga seluas langit dan bumi dan hamba yang bertobat itu sangat dicintai oleh Allah Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatakhirin. Kalau Allah sudah mencintai hamba yang bertaubat, maka para malaikat pun mencintainya. Ini uhibbu, fahibuhu. Aku mencintai hamba itu, hai malaikatku, maka cintailah ia. Dan kalau sudah Allah mencintai hambanya, hamba itu akan dimuliakan oleh Allah. Bima ghafara li rabbi Waja'alani minal muqaramin. Tadinya hina. Karena ia bertobat jadi mulia. Tadinya kotor. Lalu ia bertobat. Menjadi bersih. Illa mantaba wa amana wa amila amalan salihah فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ hasanat حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ ghafurar rahima mereka yang bertobat sungguh-sungguh kemudian mereka beriman sungguh-sungguh kemudian mereka beramal saleh sungguh-sungguh tidak lagi mengulangi perbuatan maksiatnya mereka Allah hijrahkan Allah rubah keadaannya pada lebih baik lebih mulia lebih bahagia dan lebih sukses. Tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun. La'allakum tuplihun. Segeralah bertaubat kalian. Niscaya kalian tuplihun. Tuplihun itu artinya falah. Sukses dunia akhirat. Maka siapapun yang ingin sukses dalam dunia yang sebentar ini. Rumah tangganya bahagia, rezekinya berkah, sisa umurnya berkah, aktivitasnya berkah. Jangan tunda lagi. Jantung masih berdenyut. Segeralah bertobat kepada Allah Jalla Jalal Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutakhirin. Jadikanlah kami hambamu yang bertobat Dan hambamu yang mutakhirin sibuk dalam perbaikan-kebaikan. Untuk terus mensucikan diri. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah, Ampuni kami, maafkan kami. Terima kasih ikhwatal iman. Maafkan Arifin. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.